نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فقد قال في كتابه الكريم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون Allah berfirman di dalam kitabnya Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Robku adalah Allah Kemudian istiqomah Maka tidak ada kekhawatiran bagi mereka Tidak ada kesedihan bagi mereka Allah jamin kesuksesan untuk mereka maka usaha kita ini kan bagaimana istiqomah. Istiqomah iman. Pertama itu istiqomah iman. Istiqomah iman itu menghadapi apa saja hatinya kepada Allah. Itu namanya istiqomah iman. Menghadapi kesulitan, menghadapi kemudahan, hatinya kepada Allah yang bisa menyulitkan, yang bisa memudahkan, yang bisa merubah hal ya Allah. Menghadapi teman, menghadapi kawan, menghadapi lawan, hatinya kepada Allah. Lawan tidak bisa membahayakan, teman tidak bisa menolong tanpa Allah. Yang dicontohkan Nabi Ibrahim alaihissalam Sayyidina Jibril alaihissalam datang beliau mengatakan hasbunallah cukup Allah Namrud datang juga hasbunallah cukup Allah kawan datang hasbunallah lawan datang hasbunallah ini namanya istiqomah iman sehat sakit hatinya kepada Allah. Bukan kalau sehat itu orang itu jauh dari mati, tidak semuanya kan. Kadang-kadang yang sehat itu malah dekat. Nah, bukan kalau sakit itu harus dekat mati juga tidak. Yang mematikan, yang menghidupkan hanyalah Allah. Bukan kalau sehat terus perasaannya umur kucik dowo kalau sudah menggis-menggis sudah sama mau mati. Tidak. Sehat, sakit hatinya kepada Allah. Setiap detik bisa saja Allah mengambil nyawa kita. Duduk yang bagus. Duduk yang bagus, jangan gitu. Nah. Jadi raja, jadi rakyat, hatinya kepada Allah. Walaupun kamu raja, kalau Allah tidak tolong kamu satu detik juga mampus. Rakyat begitu juga, semua perlu pertolongan Allah. Keadaan apapun saja hatinya kepada Allah. Di rumah hatinya kepada Allah, di masjid hatinya kepada Allah di rumah kalau kamu tidak ditolong oleh Allah kan celaka. Begitu juga di masjid, di luar rumah, di mana saja. Zaman dulu, zaman sekarang, zamannya akan datang sama saja. Zaman dulu yang berkuasa Allah, zaman sekarang yang berkuasa Allah, zaman yang akan datang yang berkuasa juga hanya Allah. Jangan kita mengatakan ini zaman sudah rusak, maka saya tidak bisa amal agama. Kalau Allah tolong kamu, zaman rusak pun ya tetap bisa amal agama. Kalau Allah tidak tolong kamu, zaman Nabi pun kayak Abu Jahal, ya nggak bisa amal agama. Namanya apa? Istiqomah iman. Nah istiqomah iman itu sumbernya dari istiqomah amal malaikat. Kalau orang itu amalnya istiqomah, lama-lamanya imannya istiqomah. Istiqomah dakwah pertama. contohnya para nabi, para sahabat ini istiqomah dakwah menghadapi kaum yang berat, yang keras, tetap istiqomah. Kayak Nabi Ibrahim alaihissalam. Kayak Nabi ketika di Mekah, tetap dakwah siang dan malam. Menghadapi suasana muda di Madinah, ia tetap istiqomah. <clears throat> Para sahabat ketika Rasulullah masih ada bersama mereka istiqomah. Setelah Rasulullah dipanggil oleh Allah pun istiqomah. Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala ketika mau wafat kan, maka beliau pesan kalau saya mati pagi Jangan sampai jamaah belum keluar malam Kalau saya mati malam Jangan sampai pagi jamaah belum keluar nah. Ini istiqomah Seperti Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sudah sakaratul maut masih ngatur musyawarah masjid. Ini saya sudah mau mati nih. Maka Bulan, bulan, bulan, bulan, enam orang ini sahabat yang paling tokoh ditokohkan. Enam orang ini musyawarah selama tiga hari. Nah, selama tiga hari ini imamnya ini, agendanya ini harus sudah selesai. Ini istiqomah musyawarah. shalom mulai kan pokoknya istiqomah istiqomah dakwah istiqomah ibadah hmm. kalau istiqomah ibadah ini contohnya banyak istiqomah dakwah yang paling luar biasa sebenarnya kan kalau kita belum bisa istiqomah dakwah minimal minimalnya mati dalam dakwah itu namanya orang syahid hmm walaupun asalnya itu nggak istiqomah tapi mati dalam keadaan dakwah ya sudah dihitung istiqomah tutup kendang istiqomah ibadah Sayyidina Osman bin Affan wafat dalam keadaan baca Quran Sayyidina Ali wafat dalam keadaan sholat subuh ini namanya istiqomah. Kamu kira-kira matinya nanti keadaan apa? Keadaan apa kira-kira matinya? Keadaan ngantuk terus Nah mereka. kan? Karena sudah istiqomah ngantuk Siapa yang hidupnya istiqomah ngantuk Maka matinya juga mati ngantuk insya Allah Kak istiqomah ibadah semalekan Masya Allah saya sunat al-Baghdadi semalekan ini sudah ini masih baca Quran enggak santri-santrinya Syekh, Syekh sudah kayak begini kok masih baca Quran saya nah, ini catatan amal saya sudah mau ditutup ini. Mau saya khatamkan dulu. Khatam terus mati. Gimana kira-kira? Khatam terus baru mati. Saya pernah baca di dalam bukunya Abdul Hasan Nadwi. Ini zaman dulu di India itu kayak di Jawa gitu loh di, di zaman dulu itu banyak raja-raja itu tapi juga ulama kayak Raden Patah gitu itu ada satu raja India itu namanya lupa saya itu dia seorang raja tapi istiqomah ngaji dia di taklim pas ngaji tafsir apa itu kalau nggak salah tafsir Jalalain pas ngaji begini Santrinya banyak itu raja itu masih. Tengah-tengah ngaji kok nafasnya kak, eh saya sudah mau mati nih. Nanti kita hatamkan di surga insya Allah. La ilaha illallah mati. Coba bayangkan ini istiqomahnya orang dulu tuh loh. Dalam agama itu sampai sakarat itu istiqomah. Banyak sahabat-sahabat itu dalam waktu sakaratul maut masih menyampaikan hadis-hadis Nabi. Maka kita ini biasakan di mana menyampaikan fadilah, fadilah amal, fadilah sholat, ini fadilah apa? Muharram. Nah, Kawan dengar nggak khutbah Jumat fadilah Muharram? Nah, sampaikan. Barangkali kita mati hari ini dalam keadaan menyampaikan fadilah kayak para sahabat dulu. Istiqomah ibadah, istiqomah taklim. Nah, istiqomah taklim, masya Allah. Istiqomah khidmat juga. Nah, istiqomah khidmat. Bagaimana Sayyidina Umar dalam keadaan sakaratul maut masih pesen masalah khidmat. Nanti kalau saya mati, semua yang hadir kasih makan, katanya Sayyidina Umar. Kalau orang Jawa nggak pernah kasih makan, nih kalau mau setelah mati baru kasih makan. Kalau Sayyidina Umar menghari-hari kasih makan orang. Ketika mau mati, nanti kalau saya mati semua kasih makan. Sehingga setelah Sayyidina Umar wafat, maka langsung para sahabat masak orang-orang disuguhi makan tapi mereka nggak mau makan diem aja karena sangat sedihnya Siti Nomor wafat maka Sayyidina Abbas datang kenapa nggak makan Gak kuat ini Amirul Mukminin baru saja meninggal kita makan gak kuat kita makan maka Sayyidina Abbas mengatakan Rasulullah dulu wafat kamu ya makan dong setelah itu Saya Abu Bakar wafat kamu juga makan dong. Iya ya sekarang Omar wafat juga makan Ayo makan ini pesennya Sayyidina Omar ini Maka dia baru mau makan Ini yang yang kita renung itu bagaimana ini para sahabat itu punya amalan tuh istiqomah gitu loh semua mereka. Urusan apa saja. Dan begitu juga orang-orang setelahnya. Sa'id bin Musayyib. Sa'id bin Musayyib itu mantunya Abu Hurairah. Termasuk Sayyidut Tabi'in, pimpinannya ulama zaman Tabi'in, Sa'id bin Musayyib. Asalnya namanya Sa'id bin Musayyab sebetulnya, tapi beliau nggak mau dikatakan begitu. Sa'id bin Musayyib. Beliau ini 40 tahun istiqomah soft awal. Nah, tidak pernah sholat itu melihat punggungnya orang. Karena soft awal terus. Bukan dari dua hari, empat puluh tahun. Gimana itu coba kan? Nah, begitu itu loh. Namanya istiqomah. Sayyidina Ali Zainal Abidin ini putranya Sayyidina Husain. Sayyidina Husain itu cucunya Rasulullah SAW. Sayyidina Ali Zainal Abidin namanya. Akhirnya menurunkan ulama-ulama di Yaman Fakih Al-Muqaddam Kemudian Fakih Al-Muqaddam ini menurunkan Wali Songo Akhir-akhirnya panjang nih Sayyidina Ali Zainal Abidin itu ketika wafat Ternyata di punggungnya ini ada Bekas-bekas tali Punggungnya ini Ternyata setelah diteliti, diteliti, diteliti, apa itu? Karena tiap malam dia itu bawa tali, bawa karung, hmm. putar di rumah-rumahnya orang miskin untuk ngasih gandum kepada orang-orang miskin itu bertahun-tahun. Orang-orang miskin itu nggak ngerti kalau yang ngasih gandum itu Sayyidina Ali Zainal Abidin nggak ngerti disembunyikan bertahun-tahun sampai punggungnya ini penuh dengan bekas-bekas kroni. Coba namanya ini istiqomah. Istiqomah, masya Allah. Sekarang zaman sekarang, ya. zaman sekarang, saya pernah dapat cerita di Nido itu ada orang itu istiqomah ikut taklim akhir kalau malam markas itu istiqomah talim akhir selama 25 tahun nggak pernah gudang, nggak pernah bolong itu mesti kota talim akhir kecuali untuk keluar aja istiqomah kemarin dari mahalahnya Maulana Umar keluar ke sini di mahalahnya Maulana Umar Istiqomah keluar tiga hari selama sudah 20 tahun. Belum pernah bolong tiga hari. Siapa yang sudah pernah tiga hari tidak bolong 20 tahun? Katakan. Hmm, kalau keluar tiga hari, keluar empat bulan, itu cuti. Nah, berapa? Satu tahun, cuti tiga bulan ini biasa itu. Istiqomah malam markas kecuali waktu keluar selama 25 tahun. Ini di Temboro ini ada. Saya pernah ketemu orang di tembora ini selama mulai dakwah sampai sekarang sudah kira-kira 25 tahun. Mulai tahun 90 itu. 89 apa 90. Belum pernah meninggalkan malam markas walaupun sekali. Orang tembora juga ada itu yang istiqomah itu. Kamu kira nggak ada? India aja yang istiqomah. tembora ada juga. Cuman bukan termasuk kamu insya Allah. Nah. Ya. Insya Allah kan? Nah. Ya. Jadi ada istiqomah itu. Saya pernah baca dalam kitab Patib, kurang mulu Patib. Nah, beri, beri, Dijualnya wajib, Ini penting ini. Depan warga satu-satu, ini, Ini, ini, ini. beri, begini Nah, ini saya pernah baca dalam kitab namanya Ruhul Bayan, kitab tafsir. Ini di Baghdad itu pernah nggak ada hujan lama. Orang-orang sudah doa minta hujan, tapi nggak datang-datang hujan. Akhirnya itu ada seorang wali Allah tuh mimpi. Ini yang bisa diterima doanya itu orang yang seumur hidupnya tidak pernah meninggalkan sholat empat rakaat sebelum asar. Empat rakaat sebelum asar. Akhirnya wali tadi cerita, saya kok mimpi begini tuh. Ini kalau ada orang yang sebelum asar empat rakaat nggak pernah ditinggalkan seumur hidupnya, maka nanti doanya akan diterima oleh Allah. Maka perkara ini didengar oleh satu pejabat di di Baghdad. Pejabatnya ini zalim preman pejabatnya ini. Tapi aneh, walaupun preman ini nggak pernah meninggalkan ini sholat empat rakaat sebelum asar ini. Maka dia datang kepada wali tadi. Saya ini walaupun perweman, nah, tapi saya ini nggak pernah meninggalkan empat rakaat sebelum asar itu. Boleh saya doa? Ya kamu yang doa. Nah. Begitu dia doa langsung hujan malaikat. Hmm. Maka malaikat ya, Orang itu istiqomah itu penting Jadi bukan pernah dakwah Istiqomah dakwah Bukan pernah tahajud Tapi istiqomah tahajud Itu malah Umar rahimahullah Orang tua kita di Nidumuddin jur di dalam satu tempat di India sana, jur istimewa Langsung jatuh sakit. Jatuh sakit sudah nggak bisa apa-apa, digotong, dibawa ke kereta api, mau dibawa ke markas. Sudah nggak bisa apa-apa, duduk nggak bisa, nafasan sudah berat sekali. Tapi dalam keadaan setengah hidup, setengah mati itu loh, masih tahajud. Hmm dan tarhib lagi. Kamu jaga ini. Amalan Nabi sahabat tahajud yang kamu jaga. Hmm. Sampai kini dibutuhin wafatnya. Kita tahajud kira-kira bisa begitu belum? Siapa mana kan? Jadi awal ide ini belajar istiqomah dalam setiap amal. Kalau orang itu istiqomah amalnya, akhirnya apa? Istiqomah imannya. Kalau orang itu badannya itu istiqomah, apa itu? Makannya baik, olahraga, apa suplemen, apa macam-macam ya. Pokoknya badannya itu dikasih makanan-makanan baik secara istiqomah. Akhirnya bagaimana? Insya Allah dengan izin Allah akan terjadi istiqomah kesehatannya. Nah. nah, begitu juga kalau orang itu dakwanya istiqomah, ibadahnya istiqomah, taklimnya istiqomah, khidmatnya istiqomah, akhirnya kesehatan rohaninya, imannya jadi istiqomah. Tapi kalau amalnya ini gak istiqomah, ini susah untuk ruhaninya istiqomah. Njogo ati ki luwih angel daripada njogo badan ya, njogo awak ora iso apa meneh njogo ati. Ya. ya kapan kesel sithik, seleren ketesi gua hati atine ya ngono. Madhep ning pangeran ini ora iso tenanan, madhep delu laline, madhep lali neh, madhep delu laline. Wis ora bakal iso istiqomah imane. Istiqomah amal lama-lama istiqomah iman atau sampean iki ya untuk berita saya neng rumah neng wonge neng demite ini teng di Allah aja wedi karo maca ku, niku Ya Allah nggih nek wedi karo makhluk ini jenenge gak istiqomah nih. Demi jin setan manusia padha ae makhluk e Gusti Allah ora iso apa-apa nek ora digerakne Gusti Allah. Ora ngerti. Bismillah, maca ayat kursi. Nah, ngoten ini jenenge istiqomah iman. Wong dakwah wedi demit. Nah. Istiqomah iman. Sumbernya istiqomah amal lah supaya kita ini istiqomah amal latihan empat bulan yang niat empat puluh hari sekarang dirubah jadi jadi berapa? Jadi 4 bulan karena dalam empat bulan itu kita dilatih istiqomah hari-hari dakwah, hari-hari taklim, hari-hari ibadah hari-hari khidmat semoga nanti setelah pulang kita jadi istiqomah monggo yang mau keluar 4 bulan bulan hari silahkan berdiri ke belakang tambah masa sisa masa termasuk yang mau setahun nah silakan Saya sekan ngantuk ya. Eh. Apa mergo nulis kuwi apa mergo nang ngarep apa besar rubah saiki. Insyaallah. Ya. Mari muridmu ngantuk apa yang gue ngantuk. Jalan kan nah, istiqomah. Sekarang tiga tiga empat empat taruh istiqomah. Ah, tiga tiga empat empat. Bagaimana supaya istiqomah? Bagaimana contohnya orang istiqomah?